Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah materi pada malam hari ini adalah eh, kita angkat topik tentang orang-orang sukses menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita banyak mendapatkan ayat-ayat tentang orang-orang sukses. Banyak sekali. Ada memakai kata-kata qad aflaha, ada yang dipakai kata-kata al-muflihun, al-muflihin, atau faqad faz, atau al-faizun, atau al-faizin, atau fauzan, dan yang lainnya. Banyak sekali resep-resep sukses dalam Al-Quran dan insya Allah pada malam hari ini kita membahas dari surat Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman ayat 1 sampai ayat nomor ke-11. Bagi yang membawa Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya. Sekaligus kita mengkaji ayat-ayat tersebut. Al-Mu'minun yaitu surat yang ke-23 ayat nomor 1 sampai ayat nomor ke-11. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini resep yang pertama. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Jadi resep sukses yang nomor satu itu harus beriman dulu. Harus beriman. Apa itu beriman? Definisi iman menurut bahasa, menurut logo, menurut etimologi adalah at-tasdiq, percaya. Jadi iman itu adalah percaya menurut bahasa. Adapun menurut istilah atau menurut terminologi. Iman itu definisi yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah adalah Al-imanu qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'ati ar rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan Iman itu adalah qawlun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan dan pembenaran dengan hati wa amalun bil jawarihi wal arkan dan pengamalan dengan anggota tubuh. Yazidu bi taatir rahman, iman bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi taati syaitan dan iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan, yaitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi iman yang benar, yang lengkap, yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama-tama lisannya mengucapkan. Yang kedua hatinya meyakini. Yang ketiga anggota tubuhnya mengamalkan. Dan iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Kalau kita berbuat ketaatan, maka iman kita bertambah. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita berkurang. Itulah iman. Definisi iman ini bisa didapatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa fi riwayah bid'un wa sab'una syu'bah." أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان Iman itu ada eh, uh, 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan di jalanan. Dan malu adalah termasuk cabang dari iman. Jadi iman mempunyai cabang banyak. 60 atau 70 lebih cabang-cabang keimanan. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ah, ini ucapan. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Nah ini pengamalan anggota tubuh. Kemudian dan malu adalah cabang dari iman. Nah, malu ini urusan hati. Jadi hatinya meyakini amalan hati. Kemudian mengenai iman bertambah dan berkurang, kita banyak mendapatkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyatakan tentang keimanan yang bertambah dan ayat-ayat yang menyatakan tentang keimanan yang berkurang. Di antaranya di dalam surat Al-Anfal uh, yang sebentar lagi insya Allah akan kita bahas tentang uh, iman yang bertambah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin iman. Orang beriman adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Iman identik dengan rukun iman yang enam. Kita mengimani rukun iman yang enam. Kemudian kalau disebutkan iman begitu saja, maka masuk juga di dalamnya adalah al-Islam. Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam ada lima sebagaimana yang kita kenal selama ini. Orang beriman yang imannya benar, maka dia mengamalkan rukun iman yang enam dengan sebenarnya dan mengamalkan rukun Islam yang lima dengan sebenarnya pula. Itu iman. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam surat Al-Anfal maka ternyata di sana ada iman yang lain, iman yang luar biasa, yang mana tidak semua kita masuk di dalamnya. Apa itu iman yang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat nomor 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini iman yang lain. Ini iman yang hebat. Tidak semua kita masuk di dalam iman yang seperti ini. Kenapa? Di sini Allah mengatakan innama. Kalau diartikan secara harfiah. Ah, innama itu lil hasri. Untuk pembatasan Artinya hanya saja yang dikatakan orang itu beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Mereka bertawakal kepada Allah. Iman. Apakah kita telah masuk di dalam ini? Tentu tidak kita semuanya seperti ini. Rasulullah SAW dan para sahabat mereka-mereka masuk di dalamnya. Karena mereka demikian takut kalau disebut nama Allah. Karena mereka kenal siapa itu Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Takut bukan takut bukan takut bukan takut seperti takut kepada sesuatu yang menakutkan tapi takut karena kenal Allah, betapa keagungan Allah, betapa kebesaran Allah, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa haibah, eh, gemetar dan semisalnya. Dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Mereka bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga Allah mengatakan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka lalu kata Allah ulaika humul mu'minuna haqqo mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya ya itu al-anfal ayat 2 sampai ayat 3 itu definisi iman yang mendalam yang mana tidak kita semua masuk di dalamnya jadi resep sukses yang pertama kita kembali ke surat Al-Mu'minun adalah beriman, iman dulu. Kemudian ayat yang kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini adalah resep sukses yang nomor dua. Kalau sholat yang khusyuk. Khusyuk dalam sholat, hatinya hadir. Dia merasakan kedamaian dalam sholat. Sholat adalah permata hatinya. Dan dia selalu merindukan sholat. Khusyuk tenggelam dalam sholat. Benar-benar dia bermunajat dengan Allah. Dia merasakan muraqabatullah, kedekatan Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia sholat, maka ruhnya naik kepada Allah. As-salatu mi'rajur ruh. Sholat adalah naiknya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu kita pernah membahas panjang lebar tentang khusyuk dalam sholat. Kemudian ayat yang ketiga dan juga resep sukses yang ketiga. Walladhinahum 'anil Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ya, inilah di antara resep orang sukses. Jadi segala perkataan, perbuatan yang gak ada faedahnya ditinggalkan. Dia sibuk. Orang beriman itu waktunya sangat berharga untuk dibuang cuma-cuma. Orang beriman itu sangat pelit kepada waktunya untuk dibuang cuma-cuma yang tidak ada faedahnya. Hal-hal yang sia-sia saja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala yang tidak ada faedahnya meninggalkan segala yang sia-sia meninggalkan segala yang tidak ada hubungannya dengan dia itu termasuk kebaikan Islam seseorang dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak melakukan ucapan yang tidak ada gunanya.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 Kalau ada yang baik, ucapkan, jangan diam. Kalau nggak ada yang baik, maka diam. Orang yang sukses, mereka menjaga perbuatannya, menjaga perkataannya, untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, semua itu dijauhi. <clears throat> Jadi waktu mereka benar-benar sangat berharga, sangat bernilai. Kemudian ayat yang keempat dan ini adalah merupakan resep sukses yang keempat. Walladzina lizzakati fa'ilun dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ya, ayat ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang sebagaimana dohir dari ayat ini yaitu mereka mengeluarkan zakat. Mereka mengeluarkan zakat. Karena orang Islam yang telah mempunyai harta mencapai nisab batas minimal maka harus mengeluarkan zakatnya. Zakat itu macamnya banyak ya. Tapi yang paling umum itu ya zakat harta, zakat mal. Eh, karena pemahaman masyarakat sebagian yang namanya zakat itu zakat fitrah Padahal lain, zakat fitrah itu kalau Ramadan, akhir Ramadan itu beras, makanan pokok. Ah, berbeda dengan zakat harta. Orang kalau mempunyai harta senilai nisab ah, batas minimal yaitu sekitar 85 gram emas dan telah berputar haul satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Diberikan kepada 8 golongan, Uh, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah dan yang mendominasi di antara mereka adalah al-fuqara wal masakin, orang fakir miskin, zakat. Jadi orang yang sukses mengeluarkan zakat, dia peduli kepada sekitarnya. Dan orang yang mengeluarkan zakat tambah barokah. Mana kosot sodakotun min mal. Zakat atau sodakoh itu tidak mengurangi harta, tambah barokah. Faliyazda tambah barokah hartanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wa fi qira'ah wa yurabbis sadaqat. Sadaqah atau zakat oleh Allah dikembangbiakan tambah barokah. Sampai 700 kali lipat. Sampai kelipatan tidak terhingga. Zakat. Mengeluarkan zakat. Karena orang kalau tidak mengeluarkan zakat, maka oleh Allah dikeluarkan dengan paksa. Berupa penyakit, berupa Eh, kecurian, kebakaran, dirampok orang atau apa saja hartanya keluar dipaksa. Karena itu harta haram. Hartanya tercampur dengan yang haram. Belum lagi nanti eh, di akhirat nanti hartanya itu oleh Allah dijadikan lempengan-lempengan besi yang dipanaskan lalu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون dan orang-orang yang menimbun hartanya, menimbun emas dan perak, tidak mengeluarkan zakatnya, maka berilah mereka kabar gembira. Apa kabar gembira? Yaitu pada hari ketika hartanya dijadikan lempengan-lempengan yang kemudian dipanaskan dan disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya sambil dikatakan kepada mereka rasakan ini harta yang kamu simpan dahulu. Allahu akbar. Zakat, zakat, keluarkan zakat, tidak rugi, untung, barokah, bahagia dunia akhirat, dicintai Allah, dicintai manusia. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sahih kalau orang tidak mengeluarkan zakat illa mutilalahu syuja'un aqra. Hartanya oleh Allah dijadikan ular yang besar, yang hitam, yang banyak racunnya. Ular itu melilit dia, mematuk-matuk dia dengan bisanya. Sambil ular itu mengatakan, anakan zub, ana maluk, aku adalah harta yang kamu simpan, aku adalah harta yang kamu simpan. Zakat jadi orang sukses mengeluarkan zakat. Kemudian sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini ayat 4 walladzina hum lizzakati fa'ilun mereka itu adalah orang-orang yang melakukan tazkiyatun nufus. Nah, jadi memang maknanya ada dua dan dua-duanya benar, dua-duanya bisa dipakai. Dalam metode penafsiran Al-Qur'an kita mengenal ada ikhtilaf tanawu' ya satu ayat tafsirannya banyak, tapi semuanya tidak bertentangan, maka semuanya dipakai. Cuman beda macamnya saja dan semuanya benar. Jadi yang kedua maknanya adalah mereka itu melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Mereka selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Mereka selalu mengadakan mawas diri, selalu merenung, bayangkan apa yang telah saya lakukan, betapa banyak dosa-dosa saya, tazkiyatun nufus. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum maqaddamat liwad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok. Yang kita persembahkan ini apa? Tazkiyatun nufus ini penting, membersihkan jiwa. Demikian pula zakat juga membersihkan, membersihkan jiwa dari sifat kikir, dari akhlak-akhlak yang buruk, sekaligus juga membersihkan hartanya. Kemudian resep sukses yang berikutnya yang ada di ayat nomor 5 sampai 7. Itu ayatnya gandeng semuanya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi di antara resep orang sukses adalah dia menjaga kemaluan. Tidak melakukan penyimpangan penimpangan seksual. Tidak berzina, tidak melakukan homoseksual, tidak juga melakukan lesbian dan semisalnya. Kecuali kepada istri, suami istri itu halal tanpa batas. Cuman dua yang dilarang, hubungan suami istri di parji ketika datang bulan dan hubungan suami istri melalui maaf-maaf lubang dubur atau dikenal dengan anal seks. Itu aja. Kepada istri tidak apa-apa dan kepada budak, e, budak itu kalau ada peperangan ya, Islam perang dengan orang kafir, ketika orang kafir kalah, tertawan, maka para wanita dijadikan budak dan itu boleh dikumpuli dengan aturan-aturannya. Dan kalau mereka masuk Islam dianjurkan untuk dimerdekakan dan Islam datang memberantas perbudakan. Karena dulu perbudakan itu yang paling parah di Eropa di Eropa ya, di Amerika, di Inggris itu perbudakan luar biasa di sana. Orang-orang kulit putih memperbudak orang-orang kulit hitam. Orang kulit hitam diperlakukan seperti binatang oleh mereka. Dan Islam datang memberantas perbudakan. Dan ayat ini, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada kita semuanya. Ayat ini, ayat nomor ke-7, فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Barang siapa yang mencari di balik itu. Artinya barang siapa yang uh, tidak menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak tadi, dia ingin yang lainnya, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. ini juga dijadikan dalil tentang larangan onani atau masturbasi. Ya. Karena masuk barang siapa mencari selain itu, selain istri dan budak, termasuk onani dan masturbasi itu terlarang, dilarang dalam syariat. Kemudian juga dari segi kesehatan itu berdampak. Walaupun dikatakan nggak berdampak, kenyataannya realita menunjukkan dan membuktikan bahwa itu berdampak buruk. Kemudian resep sukses yang berikutnya di ayat nomor ke-8. وَالَّذِينَ amanatihim wa ahdihim ra'un Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ya, jadi orang sukses itu dia memelihara amanat. Amanat. Diberi amanat, dia benar-benar memelihara amanat dan dia tidak berkhianat. Termasuk sifat orang munafik adalah wa idza tumina khan apabila diberi amanat dia khianat. Ya amanat banyak, agama ini adalah amanat. Keluarga adalah amanat, harta adalah amanat, organisasi adalah amanat, yayasan adalah amanat, uang adalah amanat. Semuanya adalah amanat. Kalau kita diberi amanat, kita harus menjaga amanat itu, jangan menjadi orang khianat. Karena akhir zaman di antara tanda kiamat adalah warufi'atil amanah. Amanah telah dicabut. Sehingga kita cari orang amanat itu repot. Sulit, sulit sekali. Sedikit orang yang amanat. Orang beriman, orang sukses, mereka kalau diberi amanat, mereka benar-benar mengembannya, memikulnya, menjaganya, memeliharanya. Dan tidak berkhianat, tidak menyia-nyiakan. Dan resep orang sukses pula adalah mereka itu memelihara janji-janjinya. Kalau janji dia tidak ingkar. Janji. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Termasuk sifat orang munafik adalah wa idza ahada ghadar. Kalau dia janji, dia itu selalu ingkar janji. Janji. Ini penting kita perhatikan para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Masalah janji. Kalau janji kepada orang itu yang tepat, janji yang tepat. Dan yang paling gampang-gampang kan masalah undangan. Undangan itu kan janji. Ada orang undang kita misalnya tertulis di undangan itu acaranya jam 10 misalnya. Nah, itu janji jam 10. Ternyata acaranya molor, jam setengah 11 baru mulai. Nah, ini ingkar janji. Padahal orang yang hadir, yang datang itu menghormati. Tapi ternyata tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak di, tidak disambut dengan sambutan yang benar. Ini ingkar janji. Jadi mari kita usahakan tepat waktu. Janji waktu itu mahal. Jangan di apa namanya disia-siakan. Menepati janji orang Islam. Kemudian resep sukses yang berikutnya yaitu di dalam di ayat nomor 9 walladzina ala salawatihim yuhafidun dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya memelihara sholatnya, waktu sholatnya dijaga, tata cara sholatnya dijaga, sifat sholatnya dijaga. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, sholat, sholat, luar biasa. Menjaga sholat, mari kita belajar tata cara sholat yang benar, waktu sholat yang benar, sifat sholat yang benar, supaya kita benar-benar menjadi orang sukses. Coba anda cermati di sini. Resep sukses yang tadi itu pertama-tama setelah beriman adalah sholat yang khusyuk. Kemudian yang terakhir adalah menjaga sholat. Ini semua menunjukkan sholat, sholat, dan sholat. Permulaan sholat, terakhir sholat. Sholat adalah segala-galanya. Tanpa sholat, nggak sukses, rugi. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan resep-resep orang sukses tadi yaitu orang beriman yang pertama, yang kedua khusyuk dalam sholat, yang ketiga, menjauhi segala yang sia-sia. Yang keempat, mengeluarkan zakat dan melakukan tazkiyatun nufus. Yang kelima, menjaga kemaluan, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Yang keenam, memelihara amanat. Yang ketujuh, memelihara janji. Yang kedelapan, memelihara sholat. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah ahli surga Firdaus. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda. Kapanpun dan dimanapun anda berada, tahukah anda apakah surga Firdaus itu? Di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Ida al jannah, Fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannah wa innaha awsatul jannah wa minha tafajjaru anharul jannah Apabila kamu meminta kepada Allah surga maka mintalah surga firdaus karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi surga yang paling indah dan dari surga Firdaus itu pula memancar sungai-sungai ke surga-surga yang lainnya. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita bisa mengamalkan seluruh resep sukses. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang sukses di dunia dan di akhirat. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mengucapkan la ilaha illallah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Kita mendapatkan nikmat kubur. Kita sukses hari kiamat nanti. Dan kita masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapat, uh, melihat, memandang wajah Allah yang maha mulia. Dan mendapat ridha Allah. Dan Allah tidak murka lagi kepada kita selama-lamanya. Allahumma amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Baik mitra pengaji 100,5 Dewa Islam yang FM Alhamdulillah baru ya kita ikuti bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi Dan di kesempatan malam hari ini kami buka di sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081 334 183 554 dan Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk di SMS Center. Insya Allah kami bacakan satu persatu. Ya, Dan untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Setelah saya pelajari Islam lebih dalam, saya lebih suka. Namun, saya jadi kurang bergaul dengan masyarakat. Takut sesat lagi. Bagaimana Ustaz? Dari Okta di Sulfat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Alhamdulillah ini dari saudari Okta di Sulfat Setelah belajar Islam lebih dalam Alhamdulillah lebih suka dengan Islam namun dampaknya adalah kurang bergaul dengan masyarakat karena takut tersesat lagi. Bagaimana ini? E, mengenai bergaul dengan masyarakat, maka Anda lebih mengetahui tentang diri Anda. Kalau memang Anda takut e, terpengaruh oleh mereka dan menjadi tidak baik lagi, maka jangan bergaul kecuali seperlunya saja tapi kalau Anda bisa bergaul dengan mereka dan Anda sabar, tidak terpengaruh mereka, bahkan keberadaan Anda di tengah-tengah mereka itu berguna, maka bergaulah dengan mereka. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum." khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dari gangguan-gangguan mereka. Jadi Anda pertimbangkan kalau Anda bergaul dengan masyarakat dan Anda khawatir terpengaruh mereka menjadi tersesat dan rusak, maka jangan bergaul kecuali seperlunya saja yang harus kita bergaul. Nah, kalau Anda merasa kuat, mampu, nggak terpengaruh, bahkan mempengaruhi mereka, maka bergaulah. Alhamdulillah, semoga Anda istiqomah dan Allah bersama Anda. Allahumma amin. Dan selanjutnya dari Rudi di Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang saya kagumi dan cintai karena Allah. Sampai hari ini sholat saya masih empat waktu. Apakah itu bisa menurunkan kadar iman saya? Terima kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Saudara Rudi di Bareng, Alhamdulillah Anda telah sholat empat waktu. Sekali lagi, jangan sia-siakan usia Anda. Sholatlah, sholatlah, dan sholatlah. Tambah satu lagi. Kemarin Anda mengatakan bahwa Anda kurang sholat subuhnya. Maka usahakan bangun sholat subuh. Hidup Anda tambah baik. Anda sukses dunia akhirat. Ya, sholat adalah masalah yang prinsip. Apalagi tadi juga telah dijelaskan waktu khutbah Jumat panjang lebar masalah orang meninggalkan sholat. Sholatlah saudara Rudi, sholatlah. Allah masih menyayangi Anda. Anda masih diberi oleh Allah umur lebih, masih diberi fasilitas hidup, masih diberi sisa-sisa umur. Jangan disia-siakan. Sholatlah. Insya Allah Anda mati husnul khotimah. Insya Allah. Ya, Dan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz dan RDI yang dirahmati dan diridhai Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah berkat doa Ustadz tempo hari saya diterima di dua perguruan tinggi negeri sekaligus di UM dan Universitas Brawijaya. Setelah beristikharah, beristikharah saya telah memilih Universitas Brawijaya jurusan manajemen. Terima kasih atas bantuan doa dari Ustadz sehingga saya bisa mencapai cita-cita saya. Selamat atas lahirnya putri ketiga Ustadz. Aisyah binti Abdullah Saleh. As Asia. Aisyah. Asia. Asia binti Abdullah Saleh Hadromi semoga menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama dan negara. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati Anda. Bersyukurlah atas nikmat Allah ini. Anda oleh Allah diberi kecerdasan, diberi kepandaian, bahkan Anda diterima di dua perguruan tinggi sekaligus negeri ya. Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya dan alhamdulillah Anda memilih di Brawijaya jurusan manajemen. Ya, usahakan istiqomah terus. Istiqomah, dekatlah dengan Allah. Usahakan Anda selalu mengamalkan Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah itu dua pusaka kalau Anda berpegang dengan dua pusaka itu Anda tidak akan tersesat. Insya Allah ilmu Anda nanti bermanfaat. Dan jadikanlah cita-cita Anda adalah untuk membela agama Allah. Membela agama Allah. Ilmu Anda, Anda niatkan membela agama Allah. Kalau Anda niatkan semuanya untuk Allah, maka Allah bantu Anda, Allah nolong Anda. Dan Anda bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Terima kasih atas doa-doanya dan semoga istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon jelaskan tentang makna menghadap kiblat ketika waktu sholat Karena ada gelagat perbedaan ketika sholat di kampung saya. Ada yang menghadap lurus barat dan mengikuti tanda garis soft. Ada yang nggak condong miring, agak condong ke mir, agak agak condong miring ke kanan sehingga soft malah nggak bisa lurus, tapi rapi dan rapi dan rapi. Terus bagaimana solusinya, Sukron? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Mengenai kiblat, kalau kita di Indonesia ini kiblatnya menghadap ke barat. Karena Ka'bah itu ada di arah barat sana. Adapun tentang kasus di kampung Anda itu sebaiknya uh, dibicarakan aja dengan pihak-pihak yang mengerti masalah ini. Dibicarakan aja yang sebenarnya kiblatnya itu arahnya ke kemana, ya supaya nggak terjadi perbedaan pendapat nanti di dalam satu masjid. Itu masalahnya mudah saja, tidak ada yang rumit. Ya, saya sarankan untuk ngundang yang ahlinya uh, untuk memutuskan perkara di sana, kemudian semuanya tunduk kepada keputusan itu. Ini masalah yang mudah. Jadi begitu dan perlu ada ketegasan dari pihak takmir dalam masalah-masalah seperti ini. Karena kalau pihak takmir nggak tegas nanti masjidnya kacau. Ya, semoga Allah memberikan kelapangan hati kepada semuanya untuk bersatu di atas kebenaran. Allahumma amin. Fadol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya punya teman yang baru menyebut syahadat. Dia langsung sakit tiga hari selama dia sakit. Dia mimpi bertemu seorang yang berpakaian. Apa itu? Ini bahasanya singkat-singkatan ya serba Ya. Dia diajak jalan ke sebuah taman yang penuh dengan bunga dan orang itu bilang sama dia, kamu di Ya dibaca sepisannya aja itu. Kamu ditro minta di depan untuk melihat ke depan, lalu orang itu mengasih cincin sama dia, lalu berkat saya berkata, saya cari pasangannya, pasangannya teman saya sama dia kamu siapa dia menjawab saya cuma utusan lalu orang itu pergi kemudian teman saya bilang sama saya cincin itu sampai sekarang masih terasa seperti bukan mimpi Mohon penjelasannya Ustaz Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini bahasanya singkat-singkatan ya, sehingga tadi sulit terbaca. Yang jelas pertama-tama alhamdulillah teman Anda telah mengucapkan syahadat. Alhamdulillah. Adapun mimpi tadi ya mudah-mudahan artinya baik, mudah-mudahan artinya baik dan mudah-mudahan dia istiqamah dalam Islamnya sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah benar ungkapan zikir adalah cahaya kehidupan dan ahli zikir juga bercahaya fisiknya? Alhamdulillah semenjak jadi pendengar RDI, saya mulai mengamalkan zikir dan subhanallah saya merasakan hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong Ustadz dan RDI dalam berdakwah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ladhi ahbab tanifi Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala Memang benar zikir adalah cahaya kehidupan itu benar. Zikir adalah nur, cahaya. Bahkan orang berzikir juga uh, fisiknya bercahaya terutama di wajahnya. Wajahnya tampak bercahaya dan berseri-seri. Memang itu benar dan mudah-mudahan Anda istiqomah terus dalam Islam, dalam berzikir kepada Allah dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW Pegang erat-erat dan gigit dengan gerahamu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngurus penyejuk kalbu, Ustadz tolong doakan Ana agar jiwa Ana menjadi tenang karena dua hari ini Ana sangat resah karena uang Ana nyantol pada seorang pada saat Ana sangat perlu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Anda juga mendapatkan kebaikan doa itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu Anda untuk bisa diselesaikan urusan Anda dan Anda mendapat jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum Ustaz, tadi Anda dengar khutbah Ustaz masalah sholat Apakah orang suka mengakhirkan sholat termasuk kategori kafir? Ipar anak kalau sholat hanya maghrib. Padahal sering dinasehati dan kalau menyembeli ayam kami dikasih apakah juga haram? Dulu waktu ibunya naik haji sering men, e, dengerin kaset dari sana, kemudian taubat. Tapi sekarang kembali lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi eh, khutbah Jumatnya adalah tentang kedudukan sholat dalam Islam, bahwa orang tidak sholat itu kafir ya. Adapun kalau mengakhir-akhirkan sholat, maka dia termasuk orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Di antara makna lalai dari sholatnya adalah mengakhir-akhirkan waktu sholat. Uh, mengenai seseorang yang kafir karena tidak sholat, itu ada yang mengatakan memang dia nggak sholat sama sekali subuh, duhur, asar, maghrib, bisa enggak sholat, cuman jumatan saja. Sebagian mengatakan satu sholat saja ditinggalkan, dia sudah kafir. Karena ada hadis yang menyatakan, Man fatathu sholatul asri faqad habita amaluh. Karena siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya hapus. Jadi seperti itu ada beda pendapat. Yang jelas kalau orang enggak sholat itu sembelihannya enggak boleh dimakan karena sembelihannya adalah bangkai. Ya mudah-mudahan orang-orang yang tidak sholat oleh Allah dijadikan bisa sholat, mampu sholat. Dan kalau yang merasa tidak sholat selama ini silahkan taubat. Pintu taubat kan terbuka. Itu taubat dibuka oleh Allah. Alhamdulillah. Selama ruh kita belum berada di kerongkongan. Selama matahari belum terbit dari barat. Alhamdulillah taubat, taubat dan taubat. Menyesal. Eh, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah membuka pintu hati uh, kaum muslimin semuanya untuk menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Allahumma amin. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, rahimakumullah. Ustadz, jika kita mempunyai gaji tiap bulan tapi belum mencapai nisab, apakah kita juga wajib mengeluarkan zakat? Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahimakallah kadalik. Uh, jadi kalau orang mempunyai gaji tiap bulan ya, tapi belum mencapai nisab, yang gak wajib zakat. Karena zakat itu ada nisabnya, batas minimalnya, yaitu senilai 85 gram emas, dan itu pun berputar satu tahun dahulu. Nah, di akhir tahun baru dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Kalau belum mencapai nisab ya namanya bukan zakat. Tapi kalau dia mau mengeluarkan ya silakan boleh. Itu namanya sodako. Sodako itu bagus. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang dirahmati Allah, saya bekerja di bagian belanja. Saya kepingin jujur tapi nggak bisa 100%. Haruskah saya hijrah dari tempat saya bekerja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau ini bekerja di bagian belanja. Ingin jujur tapi nggak bisa 100%. Apakah harus hijrah dari tempat kerja? Jujur itu harus 100%. Tidak boleh 99,9 nggak boleh. Harus 100%. Jadi Anda harus berusaha jujur berusahalah jujur di sana. Kalau tidak bisa jujur, Anda harus keluar dari tempat kerja Anda. Iya, jangan korbankan akhirat Anda demi secuil daripada dunia. Jujurlah 100%. Kalau nggak bisa, kerja di sana nggak bisa jujur, cari tempat kerja lain. Bumi Allah luas. Bumi Allah luas. Ya, semoga Allah membantu Anda untuk diberikan jalan keluar, solusi dan alternatif yang terbaik yang penting adalah nomor satu akhirat. Nomor satu akhirat. Jangan dikalahkan dengan yang lainnya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah zakat kepada yatim piatu dan untuk kemakmuran masjid termasuk zakat kepada fakir miskin? Terima kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat kepada yatim piatu dan masjid ya itu dilihat dulu. Kalau memang yatim piatu masuk dalam kategori fakir miskin, ya boleh. Tapi kalau dia yatim piatu tapi kaya, bukan fakir miskin ya nggak boleh. Karena yatim piatu bukan termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Adapun kalau mereka masuk dalam kategori fakir miskin boleh. Demikian pula untuk masjid, masjid itu nggak boleh. Masjid nggak boleh. Eh, zakat untuk masjid itu tidak diperbolehkan. Karena tidak masuk dalam delapan golongan. Fisabilillah di jalan Allah. Itu maksudnya adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Atau orang menuntut ilmu. Adapun kalau itu masih jangan. Karena masih banyak yang lainnya yang butuh nerima. Jadi begitu. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Semoga Ustaz sehat walafiat. E, gimana bila suami saya berkuasa mengenai harta? Apakah istri juga berdosa bila zakatnya kurang dari perhitungannya. Wassalam Syukran dari Ibu Kusnia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa-doa antum, doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Eh, ini suaminya berkuasa atas harta ya. Berkuasa eh, mengenai harta. Apakah istrinya juga berdosa kalau zakatnya kurang dari perhitungannya? Ya, istri memberi masukan aja, beri masukan, beri nasihat, ya, beri penjelasan begitu. Kalau ternyata sudah dijelaskan semuanya, tetap saja, tetap saja dia ngurang-ngurangi zakatnya, istri nggak dosa. Kalau memang itu hartanya suami, istri nggak dosa. Istri tetap uh, mendapat pahala dari Allah karena dia telah memberikan nasihat. Jadi jangan diam saja. Yang dosa adalah suaminya karena dia tidak mengeluarkan zakat dengan sebenar-benarnya. Karena zakat itu bukan sekedar nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi zakat itu dihitung, dihitung lalu dikeluarkan 2,5%. Itu kalau zakat mal ya, zakat harta. Kita bicara zakat harta. Karena ada orang itu yang dermawan. Dia suka bantu sana, bantu sini, bantu anak yatim. Tapi zakat nggak ngeluarkan. Padahal zakat itu bukan hanya bantu sana, bantu sini. Zakat itu harta dihitung lalu dikeluarkan 2,5% itu zakat harta, zakat mal. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Allahumma amin. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz yang saya cintai karena Allah, kenapa orang-orang mukmin jarang sekali sukses duniawi? Karena kalau sukses duniawi maka imannya akan turun dan kebanyakan orang-orang mukmin jadi buruh orang-orang kafir. Terus gimana solusinya, Ustaz? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa orang-orang mukmin jarang sekali sukses duniawi, ya. Siapa bilang, siapa bilang. Orang mukmin yang sukses duniawi banyak, dalam arti kaya raya banyak. Eh, Anda jangan hanya melihat di Indonesia. Indonesia ini memang negara negara ketiga ya, negara yang berkembang bukan negara yang maju. Banyak orang-orang Islam, orang-orang mukmin sukses duniawi banyak, banyak sekali. Jadi kalau melihat jangan hanya di sini, justru banyak orang kafir yang sengsara, di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Banyak orang kafir yang sengsara. Seperti itu. Kemudian, Anda juga jangan pernah melupakan apa sih sukses itu? Nah, ini penting. Definisi sukses itu penting. Apa sukses itu? Apakah orang dikatakan sukses kalau dia punya harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, rekeningnya penuh? Apakah itu sukses? Betapa banyak orang yang telah mempunyai segala-galanya dari segi materi duniawi, tapi bahagia tidak ada. Bahagia, kedamaian nggak ada. Hidupnya sumpek, hidupnya bingung, bahkan naudzubillah matinya pun suul khotimah, bahkan banyak yang bunuh diri. Jadi begitu ya, jadi begitu. Yang jelas pokoknya yang penting pertama-tama yang dikejar adalah akhirat. Jangan lupa dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia akhirat nomor satu. Dunia itu cuman jangan lupa. Jadi begitu. Begitu. Yang penting dunia ini uh, kita tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah cukup. Begitu. Jadi uh, kita harus kembali kepada definisi sukses. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Abdullah Yang dirahmati Allah yang saya cintai karena Allah, bagaimana caranya mengalihkan perhatian ketika syahwat sedang dirasakan apabila belum menikah? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi ketika syahwat sedang eh, dirasakan ya, solusinya bagaimana belum nikah ini Solusinya adalah Anda mencari kesibukan. Kesibukan dengan berolahraga, dengan beribadah, membaca, menulis, apa saja kesibukan. Sehingga pikiran tidak dibiarkan melayang-layang. Karena kalau orang nggak ada kesibukan, pikirannya melayang-melayang. Akhirnya dia jadi, apa namanya, yaitu syahwatnya timbul dan tidak tahu jalan keluarnya. Kemudian juga puasa. Jadi puasa ya, Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'syarah syabab, ba'ata fa lil استطاع منكم ahsanu فليتزوج فإنه أغض man lam yastati' fa 'alayhi bis فعليه fa innahu lahu wija' Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu nikah, maka nikah. Yang belum mampu nikah, maka hendaklah, eh, eh karena nikah itu bisa menjaga pandangan mata, bisa menjaga kemaluan. Yang belum mampu nikah, maka hendaklah puasa, karena puasa bisa mengurangi syahwat. Jadi begitu ya, jadi puasa, kemudian juga menyibukkan diri dan pikiran supaya tidak melayang-layang kemana-mana, supaya terfokus kepada yang positif. Ya itu. Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz yang diberkahi dan dirahmati Allah. Syukron atas ilmunya. Ustadz, apakah keutamaan sholat awal waktu dan bagaimana caranya agar kita bisa lebih berusaha untuk Eh, sesegera mungkin melaksanakan melaksanakannya. Terima kasih semoga jawabannya Ustaz bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Dan semoga semua yang kita lakukan ini bermanfaat. Allahumma amin. Mengenai sholat ya, sholat itu sebenarnya tidak mesti di awal waktu ya. Sholat itu adalah tepat waktu. as salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Ada yang memang tepat waktu itu di awal waktu, ada yang mela, yang memang malah justru disunahkan atau diakhirkan. Subuh disunahkan tepat waktu di awal waktu. Ya, awal waktu jaraknya nggak terlalu lama setelah adzan, ya salat sunnah fajar lalu salat subuh. Kalau berjamaah laki-laki di masjid, kalau perempuan silakan di rumah. Ke masjid juga boleh. Kemudian sholat duhur disunahkan awal waktu. Sholat asar awal waktu. Sholat maghrib awal waktu. Sholat isya itu malah disunahkan akhir waktu. Tapi kalau jamaah di masjid, ya kumpul aja di masjid. Jangan diakhirkan, nanti memberatkan. Kalau di rumah bagi para wanita diakhirkan. Diakhirkan dengan catatan tidak sampai melebihi pertengahan malam. Jadi mungkin sholat isyaknya jam 9. Itu isya memang afdal seperti itu. Kalau tidak khawatir ketiduran ya. Jadi tidak sampai melebihi pertengahan malam. Demikian pula duhur kalau musim panas. Tapi di kita nggak ada musim panas ya. Di musim panas sekali itu sunnah duhur diakhirkan. Jadi itu namanya sholat tepat waktu. Ya semoga jelas dan semoga bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan dan zikir apa saja yang uh, dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Sa'ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pendengar setia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai amalan dan zikir di bulan Syakban yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, itu diantaranya beliau memperbanyak puasa bulan Syakban. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bulan Syakban itu banyak puasa. Bahkan ada riwayat menyatakan karena Rasulullah SAW yasumu Syakban akulah puasa Syakban satu bulan penuh. Kemudian ada juga riwayat karena yuktiru yang di Syakban banyak puasa bulan Syakban. Memang ada hadis yang menyatakan kalau sudah masuk pertengahan Syakban tidak boleh puasa ya. Idan tasofa Syakban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Syakban jangan puasa. Nah, itu para ulama mengatakan itu bagi orang-orang yang dikhawatirkan kalau puasa setelah pertengahan Syakban akan ganggu puasa Ramadannya. Kalau tidak khawatir ganggu, tidak apa-apa. Jadi itu amalannya banyak puasa, kemudian ya minimal puasa tiga hari lah tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid itu. Kemudian tidak ada amalan-amalan istimewa, ya banyak ngaji Quran, banyak dikir seperti itu. Eh, kemudian ya istilah-istilahnya ini persiapan-persiapan menjelang Ramadan, pemanasan-pemanasan sebelum masuk Ramadan nanti. Uh, kemudian juga pada malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam uh, malam 15 Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Itu hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala hadisnya berbunyi innallaha la yattali'u ala ahli al-ardi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru lahum illa limusyrikin aw musyahinin atau kama qala alaihi salatu wassalam Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi pada malam nisfu Sya'ban dan Allah mengampuni mereka semuanya kecuali orang musyrik dan orang musyahin Musyahin itu orang yang ada kebencian kepada sama muslim, nggak diampuni. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Tapi tidak ada amalan-amalan tertentu dihidupkan aja dengan memperbanyak sholat, ngaji Quran, sodako, dan amal-amal soleh yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang Anda cintai karena Allah Semoga Allah selalu menjaga kesucian hati dan ketakwaan Ustadz Afan Ana mohon doa, nasihat, solusi Bagaimana cara menggapai keistiqomahan Karena akhir-akhir ini Ana sering lalai dan mudah maksiat Seperti sulit bangun malam dan Sulit menjaga pandangan dan hati serta persiapan-persiapan apa yang harus Anda lakukan untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda juga mendapatkan semua kebaikan doa Anda dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya bisa istiqomah, supaya bisa istiqomah itu uh, di antara resepnya adalah carilah teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik bergaul, itu teman itu pengaruhnya besar. Siapa teman kita, itulah kita. Kemudian hadirilah pengajian majelis ta'lim, itu bisa menambah keimanan. Kemudian bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, baca dengan tenang, baca artinya. Kemudian juga Eh, selalu mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah menjadikan Anda istiqomah. Kemudian juga Anda ingat-ingat, apa sih artinya hidup di dunia ini? Benarkah hidup ini bermakna? Lalu apa makna kehidupan ini? Ingatlah selalu datangnya kematian yang menghancurkan segala kenikmatan. Bagaimana, apa yang akan terjadi kalau kira-kira Anda mati dalam keadaan bermaksiat? Anda mati dalam keadaan ketika iman lagi turun. Subhanallah. Karena ajal datang menjemput tanpa permisi dulu. Langsung datang, tamu tak diundang. Yang kita khawatirkan adalah kita mati dalam keadaan kita belum siap untuk mati. Allahu Akbar. Yang selalu kita mohon kepada Allah adalah husnul khotimah. Ya, itulah. Kalau Anda istiqomah yang untung Anda. Orang istiqomah itu untung, bahagia dunia akhirat. Orang gak istiqomah yang ikuti nafsu, dia urusannya kacau, sengsara dunia akhirat. Ketika anda tidak bisa jaga pandangan mata, gak bisa jaga hati, rasakan betapa sumpeknya. Orang kalau gak jaga mata, tidak menjaga hati, itu sumpek hidupnya, kacau. Kacau. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dikrina, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Orang kalau tidak taat kepada Allah, Orang kalau ngikutin nafsunya, hidupnya itu kacau, kacau, urusannya kacau balau. Kemudian mengenai menyambut Ramadan tadi telah saya sampaikan barusan, hanya saja saya mau nambahi satu hadis. Hadis ini adalah doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW, yaitu eh, kata malaikat Jibril, "Man adraka Ramadan, falam yughfar lahu, fadakhalanna fa'abadahullah orang yang ketemu Ramadan. Lalu dia menyia-nyiakan Ramadan. Sehingga dosa-dosanya tidak terampuni. Bahkan dia masuk ke dalam neraka. Maka dia telah dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini. Ramadan ini adalah Ramadan ini adalah kesempatan mencuci diri kita Mari kita cuci diri kita Ramadan. Dicuci, dibersihkan. Kalau sampai selesai Ramadan kita belum tercucikan. Dosa kita belum diampuni Allah berarti kita keterlaluan. Berarti kita telah menyia-nyiakan Ramadan. Maka mari mulai sekarang. Kita punya punya niat. Punya tekad. Saya harus bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi? Ini kesempatan bagi saya untuk mencuci diri saya. Saya cuci. Dosa saya telah banyak dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki, dosa kepala, dosa kemaluan, dosa perut, dosa hati, dosa banyak. Mari Ramadan ini kita jadikan penggemblengan. Kita cuci diri kita satu bulan penuh dan semoga Allah memudahkan kita dan benar-benar menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses pada bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada perbedaan dari konsekuensi janji kepada diri sendiri sama manusia dan Allah apabila janji itu tidak terpenuhi? Jazakumullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi janji kepada diri sendiri, janji kepada manusia, janji kepada Allah, semuanya harus dipenuhi. Semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh diingkari ya. Apalagi janji kepada Allah namanya nadar itu harus dipenuhi karena itu jangan mudah-mudah janji karena konsekuensinya adalah sangat berat. Ya, contoh. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Saya seorang remaja putri, saat ini saya merasa sangat lelah, sangat capek. Sampai saat ini saya masih bingung karena sampai saat ini saya belum bisa sholat husu. Hidup saya terasa hampa. Semakin saya mendalami, rasanya semakin jauh. Saya amat uh, lelah, saya tidak ada semangat untuk belajar lagi. Uh, berusaha belajar, berusaha belajar lagi. Terus, Pak ustadz saya mohon doanya, jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi Anda ini berarti dalam keadaan futur. Sekarang dalam keadaan futur. Futur itu iman lagi turun. Maka ya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi itu. Yaitu carilah teman. Teman itu perlu. Karena biasanya orang itu kalau sendirian itu memang berat. Kalau ada temannya itu enak untuk curhat. Ya curhat. Mencurahkan isi hati. Tentu teman yang uh, sejenis ya. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki atau suami istri cukup juga teman. Carilah teman yang di atas Anda dalam ilmu, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam segala-galanya. Nanti Anda akan terbawa untuk menuju seperti teman Anda itu. Jadi jangan sendirian, karena orang sendiri memang berat. Sendiri nggak tahu jalan keluar, akhirnya bingung, tidak tahu kemana akan mengadu, kemana akan menumpahkan isi hati. Jadi carilah teman, ngobrollah dengan teman Anda, dan usahakan teman Anda itu adalah teman yang di atas Anda dalam hal ilmu, dalam hal akhlak, dalam hal segala-galanya kebaikan akhiratnya di atas Anda sehingga Anda akan terdorong untuk menjadi seperti dia. Ya. Karena memang lingkungan yang ada itu nggak tidak mendukung. Lingkungan kita tidak mendukung untuk istiqomah. Karena itu kita harus punya teman berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik lagi, berempat lebih baik lagi teman-teman yang baik. Karena setan itu akan memangsa, memangsa orang-orang yang lepas dari rombongannya. Sebagaimana serigala memangsa kambing yang lepas dari rombongannya. Wa innama ya'kulu minal ghanamil qasiyah. Jadi jangan merasa lelah, Anda bisa, khusyuk bisa, Anda bisa. Kalau orang lain bisa, Anda juga bisa. Jadi jangan putus asa, tidak ada kata putus asa. Karena putus asa adalah berdosa dan Allah tidak menyukai orang-orang berputus asa. Rahmat Allah sangat luas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Anda bisa khusyuk dalam sholat. Anda mendapatkan ketenangan dalam hidup. Dan Anda sukses meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, langsung saja. Saya Yusuf, seorang mahasiswa. Saya bingung Ustaz, nilai ujian saya hancur total. Memang saya sadar, saya banyak dosa. Eh, nggak uh, pernah sholat, pokoknya semuanya. Saya ingin berubah Ustaz. Tolong dikasih solusi. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku Yusuf, Alhamdulillah Anda oleh Allah telah diberi hidayah sekarang hidayah Allah telah berada dalam diri Anda. Allah menjadikan Anda telah sadar. Dan sekarang ini Anda telah diuji, sedang diuji oleh Allah. Dan ternyata ujian itu menyadarkan Anda. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang. Taubatlah kepada Allah. Sesalilah dosa-dosamu yang lalu. Dan tinggalkanlah dosa-dosa itu serta berjanjilah untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Perbanyaklah berbuat baik. Itulah solusi untuk Anda. Alhamdulillah, Allah suka dengan orang-orang taubat. Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Bahkan Allah lebih suka menerima taubat hambanya yang bertaubat daripada seseorang yang kehilangan semua hartanya, kemudian harta itu ketemu lagi. Orang ini sangat senang dan Allah lebih senang menerima taubat hambanya daripada orang ini. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang. Alhamdulillah. Allah telah memberi hidayah Anda. Anda telah dituntun ke jalan yang lurus. Janganlah hidayah ini Anda lepaskan. Jangan dilepaskan hidayah ini. Sudah di tangan Anda. Karena kalau Anda melepaskannya, maka wallahu alam apakah nanti bisa kembali ke tangan Anda lagi atau tidak. Peganglah rat-rat hidayah ini, bersyukurlah kepada Allah jangan sia-siakan, dan istiqomahlah. Insya Allah, Allah bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Setiap gaji Ana eh, Ana keluarkan 2,5% persen. Ana bingung diberikan kepada siapa eh, Selama ini Ana berikan ke nenek Atau ke masjid Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi beliau ini tiap dapat gaji dikeluarkan 2,5% ya, dikeluarkan ke siapa? Kalau memang tiap dapat gaji ya, berarti tiap bulan ya, berarti namanya bukan zakat itu, bukan zakat. Karena kalau zakat itu Eh, mencapai nisab dulu ya, mencapai nisab dulu 85 gram emas dan berputar satu tahun. Diberikan kepada delapan golongan. Yang mendominasi diantaranya adalah al-fuqara wal masakin. Adapun kalau Anda mengeluarkan 2,5% dari gaji Anda tiap bulan, maka itu namanya sodakoh ya. Sodakoh ya boleh aja diberikan ke nenek boleh, diberikan ke masjid juga boleh, tidak mengapa. Jadi tidak masalah itu, karena itu bukan zakat. Ya, sebentar ya. Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah. Amin. Saya bekerja di lembaga zakat, tapi lembaga ini kurang transparan terhadap dana umat. Bagaimana sikap saya Ustaz? Syukran wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, jadi beliau ini kerja ya di lembaga zakat, tapi kurang kurang transparan terhadap dana umat. Sikapnya bagaimana? Ya sikapnya memang harus transparan, transparan ya. Mengelola harta harus transparan. Jadi nggak boleh tertutup, harus amanat yang menjadikan orang itu nggak percaya dengan badan-badan seperti ini ya karena kurang transparan, karena nggak amanat. Jadi nggak amanat, harus amanat itu, transparan itu harus. Dan Anda kerja di sana, Anda punya kewajiban untuk meminta kepada mereka supaya transparan, jangan tertutup seperti itu, harus jelas semuanya. Dana ini dari mana, datangnya, kemana keluarnya, jelas. Jangankan seribu satu rupiah harus jelas dari siapa satu rupiah ini, keluarnya kemana, jelas semuanya. Jadi seperti itu. Karena yang menjadikan nanti orang nggak percaya, nggak transparan. Nah, jadi begitu. Dan mengkhianati harta umat itu dosanya lebih besar daripada mengkhianati harta satu orang. Ya, satu orang aja dikhianati dosa, apalagi ini hartanya umat yang dia khianati adalah orang banyak. Ya begitu. Ya mudah-mudahan orang-orang lembaga-lembaga amil-amil zakat itu amanah, transparan. Insya Allah supaya orang percaya. Nanti kalau orang nggak percaya gimana? Nanti repot akhirnya. Ya, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah ketemu nilai jumlah uang untuk zakat mal, maka kami berikan kepada fakir miskin selama satu tahun. Apakah ini sudah benar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang Anda termasuk yang wajib mengeluarkan zakat ya, ya diberikan fakir miskin tidak apa-apa untuk mencukupi kehidupannya selama satu tahun. Jadi fakir miskin itu orang yang kehidupannya kurang, kurang untuk satu tahun itu kurang. Jadi diberi tidak apa-apa untuk kecukupannya selama satu tahun tidak apa-apa. Kemudian ada delapan golongan yang berhak menerima zakat itu bisa Anda lihat di surat At-Taubah ayat nomor 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم Insya Allah nanti aja kapan-kapan kita kaji lagi masalah zakat ini panjang lebar ya Karena waktunya terbatas Dan ini pertanyaan di layar komputer ini masih sangat banyak Ini ada pertanyaan panjang tapi terputus-putus ya. Mohon maaf tidak bisa dijawab. Ya. Fadol silakan. Ustadz yang dirahmati Allah, saya ingin jujur, tapi untuk beri birokrasi, birokrasi atau berhubungan dengan instansi pemerintahan kadang sulit dan rumit sehingga saya menasehatinya Men, mensiasatinya mensiasatinya tapi saya jadi kurang saya jujur jadi kurang jujur ya ya amin atas doanya ya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda mendapatkan kebaikan doa Anda jadi beliau ingin jujur tapi karena dalam birokrasi, hubungan dengan instansi pemerintah kadang sulit dan rumit. Bagaimana? Ini disiasati. Ya begini saja, kalau memang Anda sudah berusaha jujur, tapi memang mereka menginginkan seperti itu, sehingga Anda harus, harus apa namanya, atau contoh paling gampang aja ya, saya khawatir tidak salah paham. Contohnya gini aja. Misalnya kita mau ngurus KTP. Ngurus KTP. Kalau kita tidak nyumap, Nah, itu nggak selesai-selesai ngurusnya. Tapi kalau kita bayar sekian, segera selesai. Maka di sini Anda tidak apa-apa bayar. Anda bukan suap penyuap, tapi Anda didolimi. Anda didolimi, Anda madlum, dia dolim. Itu contohnya begitu. Ya, saya tidak bisa jawab panjang lebar karena saya khawatir nanti pertanyaan Anda sangat umum. Dan jawabannya salah, disalahpahami, nanti bisa bahaya. Jadi yang penting pokoknya usahakan tetap apa namanya di atas jalan yang lurus, tidak menyimpang kalau ada orang mendolimi Anda, ya yang dosa adalah orang yang mendolimi itu. Anda tidak dosa. Ya, fadol. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat mal setiap mendapatkan rezeki dengan cara langsung memberi fukara dan miskin tanpa dihitung dengan niat zakat mal. Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga dikabulkan Allah dan semoga Anda dan semuanya juga mendapatkannya. Kalau Anda tiap-tiap dapat rezeki mengeluarkan uang itu namanya bukan zakat ya, sodakoh. Bukan zakat namanya sodakoh dan itu bagus. Karena kalau zakat itu perlu dihitung dulu, dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat mal ada nisabnya, batas minimalnya, Kemudian juga ada eh, apa namanya? Ada yang berhak menerima seperti itu. Ya, kontol silakan. Assalamualaikum Ustaz Abdullah fillah Apakah dengan menjadi orang tua asuh anak orang miskin Dengan membiayai sekolah Sekolah mereka Bisa dikatakan berzakat Tolong e, doakan kami jadi orang sukses Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi kalau menjadi orang tua asuh ya, anak orang miskin untuk biaya sekolahnya, apakah bisa dikatakan zakat? Kalau zakat ada ada tata caranya tadi kan, ada nisabnya batas minimal, berputar satu tahun, dikeluarkan dua persen, dan dengan niat, ini niatnya zakat. Jadi kalau memang Anda sudah mempunyai harta mencapai nisab berputar satu tahun, eh, dikeluarkan dua setengah persen, lalu diberikan anak orang miskin ini untuk biaya sekolah dan diniatkan zakat. Anda niatkan ini zakat, yaitu memang adalah zakat. Jadi begitu. Jadi bukan asal memberi saja. Jadi ada tata caranya dan semoga yang saya jelaskan tadi bisa difahami. Insya Allah. Ya, ini masih banyak pertanyaan di layar sini. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab semuanya. Karena waktu kita sudah lewat satu setengah jam. Saya kira cukup ya satu setengah jam. Insya Allah lain kali aja. Lain kali aja. Uh, kita bahas yang lainnya. Ya, wallahu alam. Bisawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Rabb kami. Kami mohon kepadamu maafmu. Maafkan kami, Ya Allah. Berikanlah kepada kami sehat walafiat, selamat sejahtera dalam urusan dunia, agama dan akhirat. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf Engkau maha mulia. Ya Allah, Engkau suka memaafkan, maafkan kami, Ya Allah. Allahumma, Allahumma kfina bihalalika al harami, Wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Jadikan kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Allahumma اللهم thabat wal istiqamah Allahumma amitna al islami wa sunnah Ya Allah, berikanlah kepada kami keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Ya al-kulub, tabbit kulubana ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Rabbana gfir lana wali walidina wa mu'minin yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Ampunilah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat pada hari ditegakkan hisab hari kiamat nanti. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah.